curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Uh, curahan perasaan dan humor. Pancen kadang-kadang sih jenane kenangan manis gue terlalu manis untuk dilupakan apa ya cara monge alah jan. kancan aja yang anak Kang sih dua pengalaman pengalaman manis. Ke ceritanya kan siki cerita-cerita nek iki cara wong e wis dadian wis dadi pacare gue si selamat karo si Meli. selamat umai kabungan ten Meli umai Cilacap, nah kan? Lagi <laughs> kepriwe pertama kali ketemu kok bisa jadi pengalaman manis. Jajal ke nyontak buka bukunya Slamet, buku diarene ke. Tanggale tanggal 6 November. Oh, tanggal 6 November berarti yang bebingi ki ya. <laughs> Wah, lah nabebingi wingi ki. Jajal tiri ki buka nanyong. yang sewi ya, Mat. lagu diareku yang manis. Waktu itu tanggal 6 November, aku datang dari Anton berniat mau melihat yang namanya Batu Raden kayak apa. Temenan, sesampainya saya di sana, saya bersenang-senang. Setelah itu, saya mampir ke warung bakso, warung bakso Raja di dekat Batu Raden. Tahu sendiri lah ya, yang namanya di Batu Raden kan hawanya dingin, dingin sekali, dingin sekali. Bulane begitu sampai di warung bakso, aku mandan kepengin setor, setor banyu alias ngutur, alias nguyuh berhubung di sekitar warung bakso itu tidak ada rumah penduduk ya buku dare ya gak ada WC umum ya aku ya setur ture Pokoknya aku punya prinsip asal orang madep kiblat baik, orang apa. Akhirnya aku ngutur di sebelah warung bakso. Eh ternyata buku darek ada cewek mandan manis. Bocah dhuwur, kulitnya sama mateng, lagi makan bakso. Tiba-tiba dia ngaruh-ngaruhi aku, ngaruh-ngaruhinya seperti ini buku darek. orang tuh lagi makan bakso pak priwe orang kono ngerti apa ora jalur paling gede pak priwe jalur-jalur paling jelas lima ya tur pak priwe pamer pak priwe mantan tuh kan mantan tuh kan eh mantan tuh eh mbak nyun bu mbak Ari ngomong gue mandan sopan seding karo wong lanang. Kok kadar ngunjuk ya tua, kedodo. Oh, ala kebong maning pesing, Mas, pesing. Gara-gara saya irung dewek tok apa kepiye? Ya Mbak. Pak ngerti? Nyong kuwi kan kan kawunganten penguyu Nabatu Raden Dewi Sado kan ten apa ngene kono arep Purbalingga sadu malah walah oh, walah selamat selamat mudane kuwi arep maring dene kuwi kerane dicitret deset dadi ora sing gon-gon kaya kuwe ya ya lumatung ya mat dadi kenangan manis jare mau wis dadian ya mat iya kok jare minggu ngeci bare plesir maning maring dek ah <laughs> curug mandala ya hati-hati ya, mat curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Uh, curahan perasaan dan humor.